قال بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير نعم <clears throat> قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك Maha Suci Allah yang di tangannya nah, kekuasaan, kerajaan, kepemilikan. Makna tabarak di sini kata beliau ai ta'azama wa ta'ala. Wa kathura khairuhu wa amma ihsanuhu. Ta'adama wa ta'ala maha suci maha mulia maha tinggi dan hanya disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tabarak itu hanya disandangkan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Karena maknanya makna ta'adama makna ta'ala. Yang hampir sama dengan makna Subhanahu. Maha Suci. Yang artinya kathura khairuhu, banyak kebaikannya dan amma ihsanuhu dan merata limpahan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kita taufik dan usia yang panjang sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Nah ini salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat bahwa Allah telah memberikan kita usia yang panjang sampai bertemu dengan bulan yang penuh berkah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan puasa pertama di hari ini. Dan kita pun berharap Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Sekecil apapun, seringan apapun. Itu nikmat yang harus kita syukuri, kita akui. Hati kita yakin bahwa itu adalah nikmat Allah semata. Bukan karena kepandaian kita menjaga diri, menjaga kesehatan, sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat nikmat kepada kita sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah, maka hati kita meyakini itu memang pemberian murni dari Allah. Kita sadari betapa lemahnya kita, betapa kita tidak mampu untuk memasuki untuk mendapatkan bulan Ramadan kalau tidak dengan bimbingan Allah, kalau tidak dengan karunia Allah, kalau tidak dengan penjagaan dari Allah, kalau tidak dengan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala lisan kita pun penuh dengan pujian mengingat menyebut-nyebut Alhamdulillah yang Allah telah memberikan nikmat sehingga sampai bertemu dengan bulan Ramadan kembali nah dan anggota badan kita menunjukkan pula tanda syukur tersebut anggota tubuh kita menunjukkan pula tanda syukur tersebut mendapatkan kembali bulan Ramadan ini maka semuanya berpuasa bukan hanya perutnya yang tidaknya berpuasa bukan hanya mulutnya yang berpuasa matanya juga puasa lisannya juga puasa telinganya puasa tangannya puasa perutnya puasa hatinya pun juga puasa pikirannya puasa dari yang tidak diribai oleh Allah bukan cuma tidak makan tidak minum nah, nah. rugi orang yang di bulan masuk dalam bulan Ramadan Nah, hadis ini di Hasan dinyatakan oleh Syalbani Hasan Sahih Summa kharaja minhu walam yufarlah. Masuk bulan Ramadan, Masya Allah. Dengan takarrub ilallah. Nah, ini salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang sangat pantas untuk kita kita syukuri. Nah, dan pasti Allah tambah ketika seorang itu betul-betul mengakui, menyadari bahwa ketika dia berada di bulan Ramadan ini adalah karunia besar dari Allah dan dia manfaatkan untuk betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, Allah sudah janjikan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu betul-betul bersyukur padaku kata Allah, pasti aku tambahi nikmat. Nah, nikmat semakin kita punya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga awal hari-hari, menjaga waktu-waktu di bulan Ramadan. Diberi taufik oleh Allah. Nah, digerakkan hati kita, dibuat semangat agak hmm. badan kita untuk mendekat kepada yang hak untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Walaupun mungkin selama ini di bulan yang lain di luar bulan Ramadan berat dan kita merasa biasa untuk meninggalkan. Tapi setelah di bulan Ramadan ketika betul kita mensyukuri nikmat ini, kita butuh untuk tekad untuk meraih ampunan dari Allah, Allah bimbing. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin. Siapa yang betul-betul jahad, mujahadah di jalan kami, kata Allah, kami mudahkan. Kami tunjuki dia jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang nantiasa berbuat ihsan. Ikhlas kepada Allah. Ihsan kepada Allah dalam peribadatannya, ketaatannya, dan ihsan kepada sesama. Dan ini, nah, pasti Bagi janji dari Allah dan nah sebaliknya yang Allah ingatkan wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu ingkari, tidak mensyukuri nikmat tersebut, nah, tidak merasa atau merasa yakin bahwa dia berada di bulan Ramadan ini karena dia pandai menjaga kesehatan, nah, dia perhatian menjaga menghitung hari-harinya. Nah, tidak mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah tidak menguji Allah dan tidak tampak dari anggota badannya saat ini bentuk syukur dia mendapatkan bulan Ramadan kembali, maka azab Allah sangat pedih. Tidak terasa mungkin. Tapi setelah kehilangan nikmat itu, keluar dari bulan Ramadan, kehidupannya keadaannya sama seperti sebelum bulan Ramadan, itu tanda bahwa dia tidak mendapatkan ampunan tidak mendapatkan barokah dari bulan bulan yang penuh berkah. Nah, وسيرى الله عملكم ورسوله Muminun. Allah akan melihat ya. jadi memang ditujukan buat orang-orang munafik dan kita pun demikian setiap orang akan menilai akan melihat buah takwa itu di akhir bulan Ramadan di luar bulan Ramadan setelah Ramadan berlalu kita berhasil mendapatkannya ataukah tidak Nah, <clears throat> qala Rasulullah min azamatihi dan di antara kebesaran dan keagungan Allah itu anna biyadihi mal mulkul alam al-ulawi was dan karena keagungan dan kemuliaan Allah kebesaran Allah itu adalah di tangannya lah kerajaan, kekuasaan alam-alam yang di atas dan alam-alam yang di bawah fahuwa alladhi khalaqahu dialah yang menciptakannya wa yatasarrafu fihi bima syaa dan dia mengaturnya berbuat apa saja dengan apa yang diinginkannya di kerajaannya minal ahkamil qadariyah nah apakah itu berupa hukum-hukum qadari apa yang dikehendakinya pasti terjadi ketentuan-ketentuan takdir-takdir yang baik ataupun yang buruk wal ahkam diniyah hukum-hukum diniyah agama perintah dan larangan at yang al-hikmatih yang semua itu mengikuti hikmah Allah Subhanahu wa taala dan yang dia Maha menempatkan sesuatu pada pada tempatnya. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang salah dalam perbuatan Allah menakdirkan, menentukan keadaan-keadaan kita, memerintahkan ataupun melarang sesuatu yang dia larang. Nah, memerintahkan apa yang dia cintai. Itu semua sesuai dengan hikmah, hikmah Allah Subhanahu wa taala dan sudah banyak diterangkan oleh para ulama di antara hikmahnya kita diberikan perintah wajiban nah kepada kita berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah pernah terjadi yang Allah wajibkan pada umat-umat sebelum kita baik itu hikmah yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui nah ya mereka mungkin memaksakan diri ya mencari-cari hikmah puasa Ramadan atau berpuasa secara umum nah dari sisi dunianya, dalam hal kesehatan dan seterusnya, dalam sisi juga diniyahnya. Tapi yang paling penting, yang paling penting mereka yang betul menjalankan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih dan dia akan mendapatkan buahnya yaitu takwa Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul berhati-hati dalam melangkah dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam menjalani hidupnya. Qala rahimahullah wa min azamatihi dan diantara keagungannya dan kebesarannya juga adalah kamalu qudratihi allati yuqaddiru biha yuqaddiru biha ala kulli syai' di antara kebesaran Allah kemuliaannya adalah kesempurnaan qadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah menakdirkan segala sesuatu. Dan alhamdulillah ini adalah satu kita memuji Allah pula. Allah takdirkan kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan Allah berikan Allah takdirkan pula kita mampu untuk menjalankan puasa mengikuti sunnah Nabi SAW dengan melihat hilal bersama pemerintahnya maka ini satu yang sangat pantas untuk kita syukuri lagi wa biha aujada ma aujada minal makhlukatil azimah yang dengan takdir itu, kekuasaan itu, kekuatan itu Allah menciptakan, mewujudkan nah, apa yang dia wujudkan dari makhluk-makhluknya yang besar kas samawati wal ard seperti langit-langit dan bumi. Wa khalaqa qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala wa qalaqna. Ini menunjukkan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Semua yang ada di alam ini dalam genggaman Allah diatur dan dikendalikan oleh oleh Allah termasuk kita manusia. Qala wa qawluhu ta'ala wa khalaqa al-mauta khalaqa al-mauta wal hayata ay qaddara li ibadihi ay yuhyiyahum thumma Allah takdirkan bagi hamba-hambanya bahwa dia menghidupkan mereka kemudian mematikan mereka. Jadi tafsiran beliau halakah itu termasuk diantara makna-maknanya kata mereka sebagian ulama menyebutkan maknanya adalah qadar. Nah, ini menetapkan, ini takdir. Sehingga beliau mengartikan khalaqal mauta wal hayata yakni qaddara li ibadihi. Ini salah satu makna khalaq Qala rahimahullah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan ini salah satu hikmah. Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan di alam ini ada yang mati, ada yang hidup. Itu semua adalah untuk menguji manusia, menguji hamba-hambanya siapa yang terbaik amalannya. Nah, untuk ini menguji siapa yang terbaik amalan amalannya. Ini suatu yang pasti, yang pasti. Ujian yang Allah berikan kepada manusia, kepada hamba-hambanya adalah sesuatu yang lama halah, Sesuatu yang tidak mungkin terelak, terelakkan. Tidak mungkin ada satu pun yang lolos dari ujian tersebut. Apalagi mereka sudah menyatakan dirinya beriman mereka yang sudah menyatakan dirinya mukmin, anak mukmin itu akan pasti mendapatkan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat, semakin kokoh, semakin tebal keimanannya, semakin kuat pula ujian yang dia terima. Nah, semakin besar cobaan-cobaan yang Allah timpakan kepada kepadanya untuk menguji benarkah keimanan tadi itu demikian kuatnya Nah, benarkah cinta kepada Allah itu betul-betul murni dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata ataukah ada yang tujuan-tujuan yang lainnya? Dan ini sebuah kemestian, tidak akan mungkin Nah, satupun dan di antara kita manusia yang lolos dari ujian ujian tersebut hatta para ambia hatta para ambia dan diterangkan oleh para ulama bahwa kalau para ulama ini para ambia mereka mendapatkan ujian itu bukan karena mereka melakukan dosa dan kesalahan, tapi untuk melipat gandakan eh, ganjaran, untuk menaikkan tingkat derajat kemuliaan mereka dibandingkan manusia-manusia yang yang biasa lainnya. Nah, adapun bagi yang selain mereka itu adalah untuk banyak hal diterangkan oleh para ulama hikmah-hikmah. Nah, kita mendapatkan ujian mungkin untuk betul-betul apa namanya Nah, membersihkan kita sebersih-bersihnya, membersihkan orang-orang yang mukmin dengan berbagai cobaan dan ujian itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mungkin berupa kebaikan dan mungkin berupa kejelekan, berupa kebaikan. Mungkin dia mendapatkan rumah yang bagus, kendaraan yang baik, istri yang cantik, yang salehah, anak-anak yang saleh, pekerjaan yang mudah, nah, negeri yang aman, badan yang sehat dan yang lainnya nah, kemudahan-kemudahan yang dilimpahkan oleh Allah berupa kebaikan-kebaikan ini juga ujian nah atau sebaliknya dia mendapatkan ujian berupa kesulitan nah lawannya entah rumahnya yang buruk dan kemudian mendapatkan ini kendaraan yang buruk anak-anak yang kurang soleh ataupun yang istri yang tidak tidak menyenangkan kurang soleh dan seterusnya tetangga yakni keadaan negeri yang tidak aman, badan yang yakni tidak sehat dan seterusnya. Itu semua adalah ujian. Tapi subhanallah, kadang orang itu diuji dengan hal-hal yang jelek tadi, hal-hal yang buruk itu mampu mereka bersabar. Mampu mereka semakin taat kepada Allah, mampu mereka semakin dekat kepada Allah. Tapi ketika diuji dengan kemudahan-kemudahan, diuji dengan kebaikan-kebaikan, nah mereka tidak mampu sabar. Dan ini sudah diungkapkan oleh orang-orang terbaik di kalangan umat ini. Seperti yang dinukil dari Rahman bin Auf. Ubtulina biddarra fasabarna. Kami diuji dengan kejelekan-kejelekan. Kami mampu. Diuji dengan kesusahan-kesusahan. Kami mampu untuk bersabar. Wabtulina bisarra falam nasbir. Tapi kami diuji ketika diuji dengan kemudahan-kemudahan, ternyata kami tidak mampu sabar tidak mampu untuk menyanyi taat seperti dia dalam keadaan sulitnya. Mungkin kalau kita baca sekian ini, nah barangkali kita juga dahulu ya ketika mungkin dalam keadaan miskin dalam keadaan sakit-sakitan atau dalam keadaan sendirian masya Allah taatnya ibadah Daud puasa Daud tidak pernah tinggal ya atau Senin Kemisnya tidak pernah tinggal sabatahnya lumayan masya Allah tapi dia berumah tangga beri dia punya istri atau punya suami subhanallah kurang, kurang, kurang, kurang. Lama-lama habis. Nah, ya, ini kenyataan. Dan ini yang menunjukkan. Nah, apa yang dikatakan oleh Sahabiyun Jalil tadi. Nah, Nabi Sarwa falam nasir Kurang sabaran Mulai luntur. Ya, nah, apalagi kemudian dapatkan anak yang dikatakan dalam riwayat anak itu majbalah, majbanah wa mabkhalah. Anak itu bikin orang itu jadi penakut, Anak itu bikin orang itu jadi bakhil. Perhitung dia ketika dia membelanjakan hartanya. Atau walaupun itu untuk kepentingannya dia sendiri. Nah, biasanya mungkin ketika dia masih bujangan atau mungkin masih berdua saja dengan istrinya. Mau belanja, mau makan. Jadi setelah punya anak, mikir dia. Ah, untuk anak saya. Nanti kepentingan untuk beli bukunya, untuk beli bajunya, untuk dan seterusnya. Nah, ya. Nah, ini ujian. Dan setiap kita mendapatkan atau menghadapinya. Tidak akan ada yang lolos. Satu hal lagi juga yang paling penting untuk diingatkan dan mereka yang memiliki ataupun menyimpan dan mudah-mudahan jangan ada yang di kalangan salafin. Allah menguji betul untuk menyaring dan membersihkan barisan kaum mukminin dari orang-orang yang berpenyakit di dalam hati. Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Tidaklah Allah akan biarkan keadaan orang-orang mukmin itu sebagaimana yang kamu sekarang ini demikian keadaannya. Hatta yamizal qabisa minat thayyib Sampai Allah membersihkan yang kotor-kotor itu tadi dari yang yang bersih, menghilangkannya, melenyapkannya. Dan ini tinggal nah banyak hal yang bisa yang yang Allah Tuhan mampu dan ini Maha Kuasa melakukannya. Allah akan tunjukkan ya jati diri orang-orang yang menyimpan kemunafikan kejelekan di dalam di dalam hatinya mulai dari tutur katanya lisannya dan dari pergaulannya nah, nah ini pasti akan Allah perbuatnya ini berlakukan demikian dan tidak akan nah yakni merubah di sunnatullah ini akan selalu Allah demikian berbuat ketika ada orang-orang mukmin dalam barisan mereka ada orang yang tidak pantas bergabung bersama mereka akan Allah bersihkan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan hati punya sifat-sifat munafik dan nah, kotoran-kotoran hati lain lainnya nah ini kesempatan buat kita ujian yang ini, ini juga merupakan ujian dan kemudahan yang Allah berikan sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan ini ini termasuk di antara ujian ujian yang Allah berikan kepada kita Bagaimana kita menghadapinya? Bersyukur kita mendapatkan kembali bulan Ramadan dan kita tahu bahwa inilah hadzuna, keuntungan kita, keberuntungan kita. Bagaimana kita menghadapinya, memperlakukannya? Apakah kita akan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan lenuh karena naudzubillah atau kita akan menjadi kita mendapatkan buahnya setelah lepas dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah muttaqin orang-orang yang memegang janjinya, orang-orang yang mampu menjaga amanahnya, orang-orang yang mampu lisannya terjaga terpelihara untuk bicara jujur, orang-orang yang mampu matanya untuk senantiasa menunduk menunduk dari hal yang diharamkan oleh Allah, yang telinganya terjaga tidak mendengarkan hibah dan nyanyian dan musik. Nah, tangannya dari dia ini tidak melakukan ya, apa namanya terjaga dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah memukul, membolimi atau merampas atau mengambil yang bukan haknya kakinya juga demikian Nah ini masing-masing kita kan. Nah dilihat. Nah bukan hanya oleh kita di sendiri yang menghitungnya, tapi orang lain semua melihatnya. Takwakah yang kita dapatkan atau yang sebaliknya? Ataukah hanya lapar dan haus yang kita dapatkan? Qala Syekh rahimahullah yabluwakum ayyukum ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Ini Allah menciptakan hidup dan mati adalah untuk menguji kita siapa yang terbaik amalannya, bukan hanya sekedar yang banyak amalannya. Ujian yang kita diberikan oleh Allah ini adalah untuk yang terbaik amalannya. Nah, yang paling ikhlas nah, yang paling tepat sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling ikhlas nah, kita dikenal ini amalan-amalan khulu, amalan-amalan hati, kebersihan hati, bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Nah, keinginan kita mendekat kepada Allah, apakah karena Allah semata kita mengharapkan Allah, ataukah karena yakni niat untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sesuatu bagian dari dunia, atau untuk supaya nah minimal dianggap orang dianggap diakui keberadaannya. Nah, ini yang paling yang paling sulitnya, yang paling sulitnya. Ya apalagi disebutkan di sini oleh karena beliau makna dari kalimat ahsanu amana akhlasuhu yang paling ikhlas. Sedangkan yang standar saja untuk mendapatkan ikhlas itu sangat sulit apalagi yang lebih ikhlasnya. Apalagi yang lebih lebih ikhlasnya. Nah, yang standar saja itu sulit apalagi yang yang puncaknya maka tidak ada yang ini daya kita tidak ada kekuatan kita untuk mendapatkan ini kecuali dengan bimbingan Allah, dengan pertolongan Allah. Nah, ini yang kita minta setiap 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk ditunjukkan kepada, untuk diberikan taufik untuk mendapatkan keikhlasan. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Apa di antara nikmat yang mereka rasakan? Nikmat amalan yang ikhlas. Kan nikmat itu. Dan ini sangat langka orang yang mendapatkannya. Nah, maka kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Fa inna Allah khalaqa ibadahu kata beliau. Karena Allah menciptakan hamba-hambanya wa akhrajahu lihadzat lihadidar dan Allah keluarkan ke dunia ini wa akhbarahum annahum sayangqul istayang sayangquluna minha dan Allah beritakan juga bahwa mereka akan meninggalkannya wa amruhu wa amarahum wa nahahum Allah memerintahkan mereka dan melarang mereka wa batalahum bisyahawatil mu'aribah li amrihi Allah uji dengan syahwat yang menyelisihi perintahnya dan sesuatu yang sangat menyenangkan kita sesuai dengan jiwa kita manusia ammaratun bisu dihiasi apalagi ada musuh kita nah atau yang enam kalau misalnya pun apa dia disebutkan dalam riwayat terbelenggu tapi buahnya yang selama ini kita dapatkan kita sudah dilatih 11 bulan kita dilatih oleh syaitan untuk terbiasa dengan syahwat nah Ya, bayangkan kalau misalnya kita nah, latihan kalau kita tidak menghapus yang latihan 11 tahun 11 bulan ini dengan perjuangan berat di bulan satu bulan ini sia-sia ya mana yang menang nah berhasilkah kita keluar menggugurkan 11 bulan latihan yang diberikan oleh syaitan kepada kita membiasakan kita bermaksiat ya, bermudah-mudah dengan meninggalkan kewajiban meninggalkan sunnah-sunnah dengan satu dalam satu bulan ini bisakah mampukah kita menggugurkannya tidak ada kekuatan kita kecuali dengan pertolongan Allah nah eh, syahwat kita mendorong untuk menjadi nah, yang menyenangkan mata, cuci mata katanya. Apalagi yang ABG. Kalau tidak dulu di pinggir jalan, tidak marah rasanya. Bagian kita juga demikian. Nah, mengalami sementara mereka banyak yang tidak mengerti hak-hak jalan. Nah, ya. Faminal الناس faman yuqala li amrillah wa العمل amal ahsanallahu lahu jaza في ini. maka siapa yang tunduk kepada perintah Allah dia perbagus amalannya Nah, ikhlas karena Allah sesuai dengan sunnah Nabi, maka Allah pun memperbaiki, membuat bagus untuknya nah pahalanya di negeri di dua negeri, di, di dunia dan di akhirat. Nah, pahala di dunia Allah berikan kemudahan untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dalam keadaan dia taharra, dia taharra artinya berhati-hati dan itu selektif. Nah, Nah, dia paham mana yang layak, yang yang paham mana yang muhim, yang dia dahulukan, yang manfaatnya. Nah, untuk akhiratnya lebih besar bermanfaat untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Waman mala nah, ma syahawatin nafs wa nab wa nabada amrallahi falahu syarrul jaza Dan siapa yang cenderung berpaling bersama syahwat menyenangi eh, jiwanya, nafsunya dan membuang menelantarkan perintah-perintah Allah, maka dia mendapatkan kejelekan ini eh, balasan-balasan yang yang sangat buruk di dunia dan di akhirat. Nah, dia tidak akan diberikan kemudahan-kemudahan lagi untuk menjalankan ketaatan berat ya ingat kalimat yang sering diucapkan oleh Nam Fakihul Asr Syekh Muhammad bin Shalih Al rahimahullah tentang ayat Nam walau aradu khuruj la adu uddatan walakin walakin Allah walakin karihallahum bi'atahum fasabbatahum Nah, kalau mereka mau keluar berangkat untuk jihad, pasti akan mereka siapkan perbekalan untuk menyambutnya untuk, untuk melaksanakan itu dalam jihad tersebut. Tapi Allah tidak suka. Tapi Allah tidak suka mereka itu bangkit ikut serta. Fasad batal. Maka Allah buat mereka lamban. Allah pertahan, Allah halang-halangi mereka untuk menyiapkan bekalnya untuk melakukan ketaatan. Maka ini perhatikan buat kita yang beramal ya muncul ada ada jadi keadaan yang seperti ini maka itu adalah karena kekotoran di dalam hati itu adalah karena kekotoran di dalam hati. Tidak ada lain. Para ulama kita menyebutkan sama semua seperti itu. Sejak yang Ibnu Qayyim rahimahullah dan beliau di zaman kita ya enam menyatakan seperti itu ketika ada bibitnya kekotoran di dalam hati itu diperlambat dia oleh Allah nah ya maka wala yaluman illa nafsah jangan dia celah kecuali dirinya yang memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran tersebut qala syekh rahimahullah wa al aziz alladzi lahu al-izzah kulluha Allah itu maha perkasa, tidak tertolak, tak tidak, tidak terhalangi kehendak dan kemauannya, keinginannya, takdirnya. Maha perkasa, tidak ada yang bisa membuatnya lemah, tidak ada yang membuatnya lari darinya. Allah di biha jami'al asya yang dengan kekuasaannya itu keperkasaannya itu dia menundukkan segala sesuatu wan qadat lahul makhluqat dan tunduk seluruh makhluk kepada Allah wa huwal ghafur dan dia adalah zat yang maha menutupi maha memberi ampun anil musyiin wal muqassirin wal muznihin dia menutupi menghalang memaafkan memberi ampun orang-orang yang yang berbuat salah, orang-orang yang yang kurang di dalam memenuhi hak-hak Allah, kewajiban-kewajibannya, wal mudnibin dan memaafkan orang-orang yang berbuat dosa, khususan lebih-lebih idatabu wa anabu. Jika mereka bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Ini bulan Ramadan Allah janjikan yang demikian. Allah berikan kesempatan seluas-luasnya untuk kita bertobat kepada Allah. Manfaatkan waktu. Jangan waktu itu terbuang percuma. Ya, kita disibukkan dengan kerjaan, disibukkan dengan yang lain. Sempatkan mereka hatta walaupun dia berada di depan komputernya, di dalam urusan-urusan dunianya, sempatkan dia ingat, dia lirik. Nah, lisannya menyebutkan kalam-kalam Allah. Nah, atau dia sempatkan membaca sebaris atau dua baris wiridnya. Nah, menunjukkan bahwa dia betul-betul ingin nah keluar dari Ramadan ini dalam keadaan dia Allah tahu bahwa dia mencintai Allah dan mencintai Al-Quran fa'innahu yawfar nam fa'innahu yawfiru dunubahu maka Allah pasti akan menutupi mengampuni dosa-dosa dosa-dosa mereka nah tapi alangkah beratnya seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim alangkah beratnya untuk bertaubat dengan taubatan nasuhah Nah, tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa, tidak ada lagi keinginan untuk ini kembali ingin melakukannya, bahkan melintas dalam pikiran pun tidak. Betul-betul bertekad dan benci dengan ke, dengan kesalahan kejelekan yang dia lakukan di, masa lalu. Nah, Walau walau balagat walaupun dosa-dosa itu sampai menyentuh langit sampai menyentuh menyentuh langit. Apalagi kita sering bersinggungan suami dengan istri atau sebaliknya, ayah dengan anak, anak dengan ayah, tetangga dengan tetangga, atasan dengan bawahan, guru dengan murid. Nah, ya, senantiasa. Nah, tapi ketika dia betul-betul bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha, itu mudah bagi Allah untuk mengampuninya, untuk mem memaafkannya, menutupinya. Qalan wa yasduruhu dan Allah tutupi aib mereka. Di antara penyidikan kaum orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagian ulama menyebutkan kalau dia melakukan dosa dia kemudian menutupinya bersembunyi minta ampun kepada Allah tidak dibongkar oleh Allah maka kemungkinan besar di akhirat pun tidak akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa dia mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, tapi kalau sudah di dunia dibongkar, ditampakkan kejelekannya naudzubillah, itu menunjukkan dia belum mendapatkan ampunan. Bisa jadi, boleh jadi pula di artinya dia taubatnya belum betul-betul sempurna. Walau walau kanat mil'ud dunia, walaupun aib itu men, nah, memenuhi dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang mungkin kita pada kesempatan ini kita mulai. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah, ini akan kesempatan ya, Pak untuk betul kita mengharapkan nah saling mendoakan ya walaupun tidak di apa namanya tidak diketahui oleh yang kita doakan nah, itu ber, ya, manfaatnya bukan hanya untuk orang yang didoakan tapi untuk yang mendoakan ya Allah Nabi, Jibril malaikat menyatakan amin mengaminkan doa tersebut dan menyintakan pula kepada Allah wala kabinetlu untuk orang yang mendoakan dan engkau juga mendapatkan yang serupa maka kesempatan ini kita memohonkan ampun kepada Allah untuk diri diri kita dan saudara-saudara kita orang-orang yang mukmin memberikan ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk bertobat dan menerima taubat kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang betul memanfaatkan waktu di bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan dengan mendapatkan takwa Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam